Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah.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 Alhamdulillah pada malam hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah dan juga dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ini merupakan karunia yang besar yang tidak semua orang bisa merasakannya. Terlebih-lebih lagi sebagaimana sering saya ingatkan tentang pahala menuntut ilmu di Masjid Nabawi sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati al-mujahid fi sabilillah barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian dia tidak mendatangi Masjid Nabawi kecuali dalam rangka untuk menuntut ilmu atau mengajarkan kebaikan maka dia seperti kedudukannya seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Hafiz Abil Fida Ismail bin Umar Ibnu Kafir Al-Qurashi rahimahullahu taala yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Kafir, yang memiliki kitab Tafsir Ibnu Kafir yang sudah banyak diterjemahkan di tanah air kita. Kemarin telah kita bahas tentang bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Kemudian bagaimana pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendeta Buhaira atau Bahira. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan perkataan dari Al Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Thumma kharaja thaniyan ila Syam fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid ma'a gulamiha ala sabilil qirad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke, ke, untuk kedua kalinya ke negeri Syam karena ada perdagangan milik Khadijah, saudagar kaya Khadijah binti Khuwailid yang nantinya akan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memper yaitu menjualkan barang dagangan milik Khadijah dan beliau ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah ala sabilil qirat yaitu dalam bentuk mudharabah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjualkan barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha nanti kemudian ada e, bagi hasil di antara mereka. Fara'a Maisaratu ma baharahu min sya'nihi. Maka Maisarah Jadi Maisarah ini budaknya Khadijah yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke negeri Syam. Dan saya ingatkan Maisaro ini bukan perempuan tapi laki-laki. Karena di tanah air kita banyak orang yang menamakan putrinya dengan Maisaro. Ya. Padahal Maisaro itu dalam bahasa Arab nama laki-laki. Banyak ulama yang namanya Maisaro. Sebaliknya kalau di sini Firdaus, Iman itu nama perempuan. Tapi di Indonesia menjadi nama nama laki-laki karena Firdaus ya nama surga, ya, iman ya. Di sini nama perempuan, di sana jadi nama laki-laki. Oleh karenanya jangan sampai salah kasih nama. Maisaroh itu nama laki-laki dan kita sedang mengikuti ya orang-orang Arab dalam menamakan anak-anak kita. Oleh karena jangan sampai seorang salah sangka menyangka bahwasanya yang menemani Nabi SAW berdagang seorang budak wanita. Ini salah. Tetapi lelaki seorang laki budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Maisarah tatkala menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia dari kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fa akhbara sayyidatahu bima ra'a. Maka tatkala dia pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah, maka Maisarah pun mengabarkan kepada Khadijah tentang apa yang dia lihat dari hal-hal yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraghibat ilaihi an yatazawwajaha. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah mendengar berita-berita yang baik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima rajat fi dzalika minal khair alladhi jama'ahu Allah laha wa fawqa ma yakhturu bi bali bashar fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu khamsun wa ishruna sanah ya karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Khadijah dan menjualkan barang-barang Khadijah, maka banyak kebaikan yang didapatkan oleh Khadijah. Ya, bahkan akan datang kebaikan-kebaikan yang melampaui apa yang diperkirakan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad pemuda tersebut akan menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asyraful mursalin, bahkan rasul yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia yang pernah ada, ada di atas muka bumi ini. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Khadijah umurnya umurnya 25 tahun sebagaimana perkataan Al Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang memiliki nasab yang sangat mulia. Ya. Terkenal di antara orang-orang Quraisy, termasuk para wanita yang paling banyak hartanya, jadi saudagar kaya. Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha memperkerjakan para lelaki untuk memperdagangkan barang-barang milik Khadijah dengan sistem mudharabah bagi hasil. Mereka pun membawa barang-barang Khadijah kemudian dijual di negeri Syam atau di negeri-negeri yang lainnya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal akhlaknya di kalangan Quraisy, asalnya Rasulullah SAW tidak kerja sama Khadijah. Dan Khadijah adalah seorang janda yang sudah menikah dua kali. Jadi Rasulullah SAW ini suami yang ketiga. Suami yang yang ketiga. Tatkala Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan seorang wanita yang kaya raya mendengar tentang perihal seorang pemuda yang amanah yang berakhlak mulia, yang cerdas, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha ya, ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerja bersama bersama Khadijah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bekerja sama Khadijah dan menjualkan barang-barang Khadijah radhiyallahu taala anha dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri ke negeri Syam. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha memerintahkan budaknya yang bernama Maisarah atau pekerjaan yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perjalanan perdagangan tersebut. Dan ada maksud dari Khadijah. Ya, dia sudah tertarik mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin mengecek lebih dalam tentang bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tahu bahwasanya akhlak seseorang akan sangat nampak dalam safar. Ya, kalau orang sedang tidak safar, ya mungkin dia bisa menampakkan dia orang yang baik. Tetapi dalam safar, Tatkala seorang mendapatkan kesulitan, penuh dengan cobaan dalam perjalanan safar akan nampak akhlak seorang yang sungguhnya. Oleh karenanya ini kesempatan bagi Khadijah untuk mengecek lebih lanjut tentang akhlak Nabi, maka dia pun mengutus Maisarah untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berjualan atau berdagang ke negeri Syam. Kemudian ternyata dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam, Maisarah melihat banyak hal-hal yang menakjubkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari akhlak yang mulia, dari kejujuran, dari amanah, dari kesabaran. Ya, terlalu banyak keindahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat oleh Maisarah. Begitu pulang dari dagang, maka Maisarah segera mengabarkan kepada ya tuannya yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka akhirnya Khadijah pun tertarik untuk menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat, meskipun riwayatnya ya, tidak sahih secara sanad, tetapi masyur di kalangan buku tarikh bahwasanya ada sebagian dari saudara Khadijah yang menawarkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada keluarga Nabi. Jadi yang pertama tertarik adalah siapa? Khadijah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak tahu akan hal ini. Kemudian diberitahu oleh keluarga Khadijah kepada Nabi atau kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan seorang janda yang kaya raya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh para ahli sejarah umur Khadijah tatkala itu 40 tahun. Di sini ada khilaf di antara para ahli sejarah. Ibnu Ishaq sebagaimana disebutkan dalam Al-Mustadrak karangan Al-Hakim, dia menukil perkataan Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwasanya umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 28 tahun. Berapa? 28 tahun, bukan 40 tahun. Tetapi Ibnu Sa'ad dalam tabakatnya menukil dari Al-Waqidi yang Al-Waqidi adalah imam dalam masalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Waqidi menyatakan bahwasanya umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 40 tahun. Dan inilah yang masyhur yang kita tahu bahwasanya Umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 40 tahun. Janda yang sudah ya tidak terlalu muda tetapi berumur 40 tahun. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Apakah Khadijah berumur 28 tahun atau 40 tahun? Dilihat dari sisi perawi Ibnu Ishaq ini dinilai oleh para ahli hadis dengan saduq idza sarraha bitahdits. Nilainya adalah saduq. Di bawah daripada fiqah. Adapun Al-Waqidi yang mengatakan umur Khadijah 40 tahun, dialah seorang perawi di kalangan ahli hadis dikenal dengan matruk, ditinggalkan, tidak diterima periwayatannya. Setiap apa yang diriwayatkan ditolak. Kalau kita lihat dari sisi yang menyampaikan kabar, maka kita mendahulukan Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala daripada Al-Waqidi yang ditinggalkan oleh para ahli hadis. Akan tapi setelah kita melihat ternyata dua-duanya tidak mendatangkan sanad. Baik Ibnu Ishaq tidak ada sanadnya. Al-Waqidi pun tidak ada sanatnya. Kalau gitu tidak bisa kita mentarjih karena tanpa sanat. Dua-duanya tidak bernilai terkala itu. Oleh karenanya para ulama ya mereka mulai meninjau dari sisi yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya yang lebih kuat adalah Ibnu Ishaq. Kenapa? Karena setelah Khadijah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menganugerahkan enam orang anak putra dan putri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al Qasim, kemudian Abdullah, ya, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah atau Ruqayyah kemudian Fatimah. Ada khilaf, ada khilaf di antara para ulama. Ada enam orang putra dan putri yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah, kepada Nabi melalui pernikahan dengan Khadijah. Dan secara logika kalau seorang wanita sudah berumur 40 tahun, itu mendekati masa menopause. Mendekati masa menopause. Sulit untuk bisa punya anak ya enam orang. Inilah yang menyebabkan sebagian ulama menguatkan pendapat Ibnu Ishaq bahwasanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menikah dengan Khadijah umurnya bukan 40 tahun tetapi 28 tahun. Namun sebagian lain mengatakan tidak. Yang benar bahwasanya umurnya 40 tahun karena itulah yang masyhur di kalangan ahli sejarah. Dan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu dengan Khadijah. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan sendiri oleh Aisyah, saya paling cemburu kepada Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia tatkala itu. Ternyata Khadijah meskipun sudah meninggal dunia masih dicemburui oleh Aisyah. Aisyah tidak cemburu sama yang lainnya <laughs> dengan istri-istri Nabi yang masih hidup, tetapi cemburu kepada istri Nabi yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah. Sampai-sampai Aisyah sempat terlontarkan dari perkataan dia mengatakan hamra'u syidiq qad abdalaka Allahu khairan minha kata Aisyah radhiyallahu taala anha Khadijah adalah wanita yang sudah tidak punya gigi ya warna merah tinggal gusinya saja Allah sudah gantikan dengan lebih baik ini menunjukkan tatkala Nabi sallallahu menikah dengan Khadijah sampai pada posisi di mana Khadijah sudah tua dan giginya semua sudah apa ompong saya tanya sama antum, kalau orang giginya ompong umur berapa? Ada yang ompong nggak di sini? <laughs> biasanya umur berapa biasanya? Biasanya umur mungkin 60 tahun, 50 tahun kadang masih ada giginya. Tidak sempurna ompongnya kecuali tatkala umur 60, 60-an. Dan ternyata kita tahu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah sekitar 25 tahun. Ini yang menguatkan bahwasanya Khadijah tatkala menikah dengan Nabi bukan 28 tahun tapi 40 tahun. Karena sempat Nabi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Khadijah dan Khadijah dalam keadaan tidak memiliki gigi sama sekali. Adapun enam orang putra dan putri, bisa saja meskipun orang wanita sudah berumur ya 40 tahun, dia masih bisa melahirkan ya, masih bisa melahirkan setiap tahun, melahirkan melahirkan sampai kemudian enam orang putra dan putri. Intinya intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 40 tahun. Jadi bukanlah janda yang muda tetapi janda yang sudah cukup berumur. Dan Khadijah radhiyallahu taala ini karena kayanya dan nasabnya yang mulia, banyak ashraf Quraisy, banyak orang-orang Quraisy yang kaya raya yang kemudian memiliki nasab yang tinggi ingin melamar Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi semuanya ditolak oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Cintanya jatuh kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat dalam kitab tarikh ya, bahwasanya yang menikahkan Khadijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada yang mengatakan bapaknya, ada yang mengatakan pamannya. Tapi kebanyakan riwayat mengatakan bahwasanya yang menikahkan Khadijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paman dari Khadijah. Adapun sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah pernah menikah dengan dua orang laki. Yang pertama bernama Atiq bin Aid Al-Makhzumi, kemudian menikah lagi dengan seorang yang bernama Abu Halah Ibnu Nabash At-Tamimi. Ya. Kemudian setelah itu baru dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah pernikahan pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita yang sangat mulia yang kita akan lihat nanti bagaimana kemuliaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dia adalah seorang wanita yang sangat salehah yang Mungkin tidak ada lagi wanita seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang setiap lelaki berangan-angan bisa memiliki istri seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Akan kita sebutkan bagaimana kita paparkan bagaimana indahnya akhlaknya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita adalah Maryam bintu Imran dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Tatkala Waqi' ya salah seorang perawi hadis ini tatkala meriwayatkan hadis ini dia menunjukkan langit dan bumi. Artinya dia mengatakan sebaik-baik wanita yang ada di antara langit dan bumi dialah Khadijah. Dan juga Maryam bintu Imran. Kata para ulama maksudnya adalah wanita yang terbaik di zaman ya Maryam adalah Maryam adalah wanita yang terbaik. Dan di zaman ya Khadijah adalah Khadijah wanita yang terbaik yang pernah ada. Dan oleh karenanya bukan terbaik secara mutlak tetapi terbaik di zamannya. Ya. Oleh karenanya di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha wanita yang terbaik adalah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah memuji Aisyah Kata Nabi SAW, Fadlu Aisyah ala nisa kafadli tharid ala sairi ta'am. Kata Nabi SAW, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, sebagaimana keutamaan makanan tharid dibandingkan dengan seluruh makanan yang ada. Tharid adalah makanan populer yang paling digemari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. yang merupakan campuran dari tepung dan daging, ada kuahnya dan mudah untuk dimakan. Nabi SAW mengatakan keutamaan Aisyah daripada seluruh wanita sama seperti keutamaan makanan ini dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman Aisyah wanita yang terbaik adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwani fillah azani Allahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut-nyebut Khadijah setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bagaimana besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Hal ini membuat Aisyah cemburu. Padahal tatkala itu Rasulullah SAW punya istri sembilan, di antaranya Aisyah. Tetapi kecemburuan Aisyah terhadap istri-istri yang lain tidak sebagaimana kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah radhiyallahu taala. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Menunjukkan bagaimana dalamnya cinta Nabi kepada Khadijah. Sampai-sampai sering menyebut-nyebut Khadijah. Dan setiap menyebut Khadijah pasti memuji Khadijah. Dan kalau sudah muji Khadijah, mujinya luar biasa. Sampai-sampai membuat Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah, asna 'alaiha bi fa ahsana tsana." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah menyebut Khadijah, maka beliau alaihi salatu wasallam memuji Khadijah dan benar-benar memuji dengan yang sangat dalam tatkala memuji luar biasa kepada Khadijah. Faghirtu yauman, suatu saat aku pun cemburu. Kata Aisyah, cemburu kepada Khadijah ya. karena suaminya sering nyebut wanita lain meskipun sudah meninggal, <laughs> tapi membuat Aisyah cemburu. Kata Aisyah, "Ma aksara ma tadhkuruha. Hamra asyidq qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, betapa sering kau menyebut-nyebut Khadijah, wanita yang sudah tidak punya gigi. Allah sudah menggantikan dengan wanita yang lebih baik daripada dia." Ini ungkapan seorang wanita yang yang emosi, yang cemburu ya, Ya, sehingga terkadang terungkap ucapan-ucapan yang kurang baik, ya. Akan tapi demikianlah Nabi SAW berlapang dada dengan sikap sebagian istrinya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW membela Khadijah. Tatkala Aisyah mengatakan Allah telah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik daripada dia. Kata Nabi SAW, Ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi id kafara biyan nas. Khadijah telah beriman kepadaku tatkala semua orang kafir kepadaku. Karena Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelum yang lainnya, sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, sebelum yang lainnya. Yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, bagaimana saya digantikan dengan lebih baik dengan Khadijah? Sementara tatkala Khadijah beriman denganku seluruh manusia sedang kafir kepadaku. Wasaddaqatni idh kadzabani nas Dan Khadijah membenarkan aku sementara semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idh mana'ani nas Tatkala Khadijah orang-orang semua tidak ada yang membantuku, Khadijah membantuku dengan seluruh hartanya. wa razaqani Allahu waladaha idh haramaniya النساء. nisa dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dari Khadijah keturunanku sementara dari wanita-wanita yang lain Allah tidak berikan keturunan inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha banyak utaman Khadijah sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun Khadijah sudah meninggal terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing dan dibagi-bagikan kepada teman-teman Khadijah. Bukan hanya baik kepada Khadijah, bahkan kepada teman-teman Khadijah, Nabi SAW bagi-bagikan kambing. Semua dalam rangka untuk mengingat jasa istrinya yang sangat dia cintai. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Wa inni lam udrika, padahal saya tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Aisyah tidak tahu bagaimana Khadijah. Bagaimana wajahnya? Tidak tahu. Cuma dia tahu Khadijah orang tua. Lebih tua daripada suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah, kata Aisyah, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syat yaqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nyembelih kambing, Nabi berkata, "Arsilu biha ila asdiqa Khadijah." Kirimkan kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. aqdabtuhu yawman qultu Khadijah, maka suatu hari aku membuat Nabi marah. Aku berkata, Khadijah. Khadijah terus, Khadijah, Khadijah terus. Kata Rasulullah SAW, Ini kot ruziktu hubbaha. Sungguh aku telah dianugerahi oleh Allah kecintaan kepada Khadijah. Jadi Nabi SAW bangga bisa mencintai siapa? Khadijah. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun hasalat." Ini merupakan isyarat bahwasanya mencintai Khadijah merupakan keutamaan. Keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, hazani Allah wa yakum para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu taala banyak yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Ya. Yang pertama ikhwani fillah, hazani Allah wa yakum. Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan tidak ada yang bisa menyaingi Khadijah dalam hal ini kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala Abu Bakar adalah lelaki pertama yang beriman kepada Nabi dan Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang beriman setelah Abu Bakar di kalangan lelaki, seluruhnya pahalanya mengalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala radhiyallahu taala Oleh karenanya Umar bin Khattab pernah berkata, La imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la roja imanu Abi Bakrin. Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat ini masih lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena seluruh orang yang masuk Islam setelah Abu Bakar pahalanya semua mengalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala Demikian juga Khadijah. Seluruh wanita yang masuk Islam setelah Khadijah, semuanya pahalanya mengalir kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Luar biasa ya Khadijah. Karena Nabi mengatakan amanat bi idh kafara idh nas. Dia beriman kepada aku tatkala semua orang kafir kepada aku. Kemudian di antara hal yang membuat Nabi SAW sangat cinta kepada Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Nabi SAW. Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW. Nabi tidak pernah meletakkan cintanya kepada wanita sebelum Khadijah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anha. Dan kita ketahui bahwasanya cinta pertama sulit dilupakan, benar atau tidak? Mengaku saja ya. <laughs> Cinta pertama sulit dilupakan. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali." Silakan Anda memindahkan hati Anda kepada wanita siapa saja, akan tapi cinta sejati adalah cinta yang pertama. Wa kam min manzilin ya'lafuhu al-fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat ya yang ditempati oleh seorang pemuda akan tapi kerinduannya selalu kembali kepada tempat yang pertamanya. Ya, kalau antum lahir di Madura, meskipun sudah ke Saudi, ingin balik ke mana? Ke Madura. <laughs> Yang tinggal di Jakarta, meskipun tinggal di luar negeri, di Amerika, pasti rindu ingin kembali ke mana? Kampung halaman. Demikian juga. Khadijah adalah cinta pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta pertamanya tepat pada tempatnya. Ada orang yang cinta pertamanya dikhianati oleh kekasih pertamanya, tetapi Khadijah tidak. Cinta pertama dan tepat Nabi meletakkan cintanya benar-benar bersemi dan benar-benar indah kisah cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala. Bagaimana Nabi Shallallahu tidak? Bagaimana mau melupakan Khadijah radhiyallahu taala anha meskipun istri beliau sembilan setelah itu? Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di, di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh hartanya. Bukan membantu cuma dengan support dengan semangat bahkan dengan seluruh hartanya dia berikan untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbeda dengan kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita menguruk harta suaminya sebanyak-banyaknya. <laughs> Tetapi Khadijah sebaliknya, hartanya dia habiskan untuk suaminya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia habiskan. Padahal dia pedagang kaya raya. Membela suaminya bukan dengan jiwanya bahkan dengan hartanya. Di antara keutamaan Khadijah yang membuat Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha ada seorang wanita yang sangat cerdas. Bisa mengambil bisa menghadapi kondisi suaminya yang tatkala mungkin sedang sedih, ya, mungkin sedang galau, dia bisa menenangkan hati suaminya. Di antara hal yang menunjukkan cerdasnya Khadijah, lihat bagaimana Khadijah tatkala tertarik dengan Nabi SAW Khadijah tidak langsung ya menawarkan diri kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi dia uji dulu Nabi. Diuji Nabi dengan disuruh berdagang. Karena dia sudah dengar bagaimana indahnya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, bagaimana mulianya akhlaknya. Oleh karena sebelum dia menawarkan diri kepada Nabi, maka dia pun menguji Nabi dengan menyuruh Nabi berdagang. Dia utus seorang bernama Maisarah budaknya untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Dan kita tahu bahwasanya namanya safar membuka hakikat seseorang. Oleh karena tatkala ada seorang yang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Nabi SAW kepada orang itu, Man yuzakik, siapa yang mentazkiyah engkau? Merekomendasi engkau yang ke orang baik. Maka ada seorang mengatakan, Ana ya Umar, saya akan, saya tahu dia orang baik. Kata Umar, tunggu dulu. Hal safar tama'ahu, bagaimana kau tahu dia ini orang baik? Pernahkah kau bersafar dengannya? Kata dia, la, tidak pernah. Faqala, Umar berkata lagi, Amal tahu bidirham wa dinar, Pernah kau berhubungan dengan dia masalah duit, dirham dan dinar, emas dan perak? Kata dia, tidak pernah. Wallahi alladhi la ilaha illahu ma ta'rifu. Demi Allah kata Umar, kau tidak tahu orang ini. Oleh karena jangan terpedaya dengan seorang. Coba berdagang sama dia. Tahu bagaimana dia ya akal bulusnya, utang nggak dibayar-bayar. <laughs> Ketahuan kapan kalau sudah berhubungan masalah duit baru ketahuan. Kelihatannya saja rajin sholat, kelihatannya saja omongannya manis, tapi kalau sudah safar ketahuan buruknya. Tatkala lagi sulit dia marah, berusaha beli makanan kita nggak bawa uang dia makan sendiri. Tidak mau nunggu kita, tidak mau ya apa namanya membantu kita. Ini nampak kapan tatkala safar? Karena tatkala safar nampak kesulitan-kesulitan. Orang yang benar-benar akhlaknya mulia, dia akan nampak tatkala sedang safar. Benar-benar dia memperhatikan saudaranya. Demikian juga masalah duit. Tak banyak orang yang kelihatannya soleh, tetapi kalau sudah masalah duit tidak amanah. Oleh karenanya, lihat Khadijah. Ya, Menguji Nabi dengan dua masalah ini, safar dan duit. Ia tidak? Diajak berdagang, berarti masalah duit, hubungan duit. Kemudian bersafar, berarti masalah safar. Ternyata hasilnya 100% bagus. Dikabarkan kepada Maisarah mengabarkan kepada Khadijah. Ini menunjukkan cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha tidak bersegera. Dan sifat ini ya yaitu hilmul wal anah ya adalah sifat yang mulia. Oleh karenanya tatkala ada seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi SAW, Inna fika khoslatain yuhibbahum Allah al-hilmu wal-ana. Ada dua perangaimu yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-ana. Al-ana artinya tidak tergesa-gesa. Al-hilm, ya kata Imam Nawawi, al-hilm artinya al-akhl, cerdas. Kamu cerdas dan tidak tergesa-gesa. Ini dimiliki oleh, oleh Khadijah. Dia dengar tentang ke, ke, keindahan akhlak Nabi, dia tidak bersegera, tetapi dia pun ngecek perlahan-lahan, kemudian sudah pasti, baru kemudian dia tidak ragu-ragu menawarkan dirinya. Oleh karena ikhwani Allah wa yakum. Ya. Ini diantara perkara yang mungkin terkadang seorang merasa rendah menawarkan adiknya kepada orang lain, menawarkan ya anak putrinya kepada orang lain, putrinya kepada orang lain. Lihatlah ini dilakukan oleh Ya, para salaf dahulu. Ya. Kalau kita melihat ada seorang laki yang soleh, kita berusaha untuk menikahkan putri kita atau adik kita dengan seorang yang soleh. Tidak jadi masalah kita menawarkan diri, menawarkan adik kita ini. Karena sebagian orang mengatakan, ngapain kau menawarkan? Jangan merendahkan dirimu. Gara-gara gengsi-gengsi seperti ini banyak perawan tua gara-garanya. Atau akhirnya nikah dengan orang yang tidak soleh, yang ngaco, tidak sholat, tukang minum bir, Kenapa? Karena kita tidak menawarkan, kita merasa gengsi. Ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menawarkan anaknya putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, kepada Uthman, ya. namun akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nawarkan putrinya. Kenapa? Karena ingin putrinya nikah dengan orang yang soleh. Ini pernah dilakukan oleh ya seorang yang soleh yang menawarkan dua, salah satu dari dua putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas yang mengatakan ini uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, Aku aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku dengan syarat kau kerja maharnya kerja bersamaku selama 8 tahun. Jadi tidak ada masalah. Kalau antum melihat ada orang soleh, tawarkan adik antum, tawarkan putri antum, ya. Tidak perlu kita malu demi kemaslahatan putri dan adik kita ya agar dia bisa mendapatkan suami yang yang saleh. Kita kembali bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas dan bisa menghadapi kondisi ya tatkala melihat suaminya galau. Oleh karenanya tatkala pertama kali turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melihat melihat malaikat Jibril Tatkala Jibril alaihissalam turun kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ikra, bacalah. Kata Nabi SAW, Ma'a Nabi Qari, aku tidak bisa baca. Kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril sampai sesak dada Nabi SAW. Kemudian dilepaskan lagi. Ini perkara yang membuat Nabi SAW gemetar tatkala itu. Maka dia pun pulang. Ya, menemui istrinya Khadijah radhiyallahu taala dalam keadaan ketakutan dan dia berkata, "Ini khasyitu ala nafsi." Saya takut saya tertimpa sesuatu. Saya mengkhawatirkan diriku, wahai istriku. Galau Nabi SAW melihat makhluk yang sangat dahsyat. Malaikat Jibril yang luar biasa dahsyatnya makhluk tersebut. Yang kalau membuka sayapnya, memiliki 600 sayap. Kalau membuka sayapnya, menutup cakrawala. Inilah malaikat Jibril alaihi salam. Dilihat oleh Nabi SAW dalam bentuk aslinya. Nabi mengatakan ini khasitu ala nafsi. Saya takut sesuatu menimpa diriku. Khadijah radhiyallahu taala tatkala lihat suaminya galau, maka dia langsung tenangkan. Cerdasnya Khadijah yang mengatakan, "Kalla, fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada." Kata Khadijah, sekali-sekali tidak wahai suamiku. Bergembiralah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqri dhaif wa tu'inu ala nawabil haqq Kata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Wahai suamiku, jangan kau khawatir. Allah tidak akan menghinakan kau selamanya. Engkau adalah seorang yang senantiasa bersilaturahmi." Mulailah Khadijah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau senantiasa bersilaturahmi. Engkau senantiasa membantu orang yang susah. Engkau bahkan bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Engkau senantiasa berkata jujur. Engkau senantiasa memuliakan tamu. Engkau senantiasa membantu orang terkena musibah. Orang yang seperti engkau bagaimana mau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini dalil bahwasanya boleh seorang terkadang memuji orang lain kalau orang tersebut lagi down. Dia lagi tidak pede, kita puji dia supaya dia semangat. Tetapi kalau sudah semangat jangan dipuji terus. <laughs> Nanti kebablasan ria akhirnya amalannya hilang semua. Jadi makan puji. Tapi kalau lagi rendah, lagi malas, lagi nggak semangat kita puji. Kamu bisa, kamu cerdas kok, nggak jadi masalah. Bagaimana Khadijah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita yang kemudian tidak cukup dari itu. Khadijah untuk menenangkan suaminya, maka Khadijah pun bawa ke, Nabi kepada Waraqah bin Naufal untuk menenangkan suaminya. Ini cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak sebagaimana sebagian istri, ya. Yang suaminya sudah stres pulang dari kantor dimarahi sama bosnya sampai di rumah diomelin lagi. Seharusnya seorang istri menangkan suaminya. Apalagi kalau suaminya ada masalah sama orang. Pulang-pulang, wah istriku, itu pak siapa namanya Pak Joko itu buat jengkel saya. Harusnya suaminya istrinya bilang sabar mas, namanya kehidupan sabar mas. Dia tetangga kita, kita harus bersabar. Tapi sebagian istri nggak begitu. Memang Joko itu kurang ajar. Istrinya pun kurang ajar kata sama saya. Jadi semakin buat panas suaminya. Bukan suaminya ditenangkan, dibuat hilang kegalauannya, malah semakin dibuat jengkel oleh istri. Ini sebagian istri-istri seperti demikian. Oleh karena kita lihat bagaimana ya keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha yang cerdas dan menangkan hati hati suaminya. Kemudian di antara keutamaan Khadijah nanti akan saya sebutkan ya Khadijah radhiyallahu taala anha dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi saw berkata, "Ata Jibrilu eh, kata Ya, kata ata Jibrilu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, ata Jibrilu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Malaikat Jibril datang menemui Nabi. Kemudian Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun." Kata dia, "Wahai Rasulullah, Khadijah sekarang lagi datang menemuimu. Dia sedang membawa tempayan, ya, isinya bejana, isinya ada kuah sayur atau kuah daging, atau ada makanan atau minuman. Dia sedang bawa sesuatu untuk untukmu. Kata Jibril, fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam Jika Khadijah datang kepada engkau, sampaikan pada Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa minni dan saya malaikat Jibril juga kirim salam kepada Khadijah. Ya ikhwan. Ya. Siapa yang tidak bahagia tatkala yang ngirim salam? Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Kita saja kalau dikirim salam sama bupati, gembiranya luar biasa. Padahal bupati mungkin ya tukang mabuk, tukang anu. <laughs> Kita sudah gembira luar biasa. Bagaimana kalau yang kirim salam? Bukan hanya bupati, bukan gubernur, bukan presiden yang kirim salam apa? Rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Dikirim salam oleh malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena seorang sahabat tatkala Nabi SAW mengatakan, Allah mengirim salam kepada engkau. Kalau tidak salah ke Abin Malik radhiyallahu anhu. Maka dia pun menangis. Benarkah Allah mengirim salam kepadaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya benar. Maka dia pun menangis radhiyallahu taala anhu karena bahagia. Oleh karena ikhwani fillah sanillahu wa yakum. Khadijah radhiyallahu taala adalah seorang wanita yang sangat salehah. Allah kirim salam kepada Khadijah. Kemudian kata malaikat Jibril, وَبَشِرْهَا بِبَيْتٍ bi baitin fil خَصَبٍ min khasabin la sakhabu la وَلَا fihi nasab." Dan kabarkanlah kepada Khadijah, berilah kabar gembira kepada Khadijah tentang sebuah surga di sebuah istana di surga yang tidak ada hiruk pikuk sama sekali dan tidak ada keletihan sama sekali. Ini sifat istana yang Allah sediakan bagi Khadijah min khasab yang terbuat dari mutiara. Istana terbuat dari mutiara. Yang tidak ada hiruk pikuk dalam istana tersebut dan tidak ada rasa letih dalam istana tersebut. Kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan, kenapa malaikat Jibril menyebutkan kedua sifat ini? Tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan. Kata para ulama, sebagian ulama, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa Khadijah radhiyallahu taala anha ya, letih dalam mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya enam belum letih dalam ya menjaga Nabi, membantu Nabi, bersabar dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan orang sinting, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun. Ya. Ini ustadz, ini syekh, ini kiai dikatakan dukun. Ini luar biasa. Kemudian sabar dalam mendidik anak-anak. Sehingga tatkala dia berletih-letih di dunia, dalam rangka menjaga anak-anak Nabi, mendidik anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan kepadanya istana yang tidak ada rasa letih di situ. Wala sahab dan tidak ada suara hiruk pikuk. Kata para ulama, Khadijah radhiyallahu taala anha 25 tahun, sekitar 25 tahun nikah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan rumah tangga tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya. Siapa yang istrinya seperti ini? Engge terus enggeh, enggeh, enggeh, enggak ada, enggak seru. <laughs> Khadijah 25 tahun tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Sehingga kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu capek untuk mengangkat suaranya agar Khadijah tunduk. Setiap yang disampaikan oleh Nabi kepada Khadijah, apa yang diperintahkan Nabi kepada Khadijah langsung dikerjakan. Bayangkan 25 tahun bukan waktu yang yang singkat. Ini menunjukkan mulianya akhlak Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikhwani fillah zanillahu iyyakum. Ada sebuah <clears throat> kisah yang disebutkan dalam kutubul hadis dengan sanad yang hasan ya dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kisah yang mengingatkan tentang kalung Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya setelah meninggalnya Khadijah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar dan tatkala meninggalnya Khadijah dan tatkala meninggalnya Abu Talib dikatakan oleh para ulama dengan tahun kesedihan karena Nabi SAW sedih sekali dua orang yang paling membantu Nabi pamannya Abu Talib yang membela bahkan nekat mati demi membela Nabi SAW dan istrinya Khadijah meninggal yang senantiasa memberi membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi semangat kepada Nabi meninggal dunia maka tahun tersebut tahun tersebut dikatakan oleh para ulama dengan tahun kesedihan. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW punya enam orang anak. Yang pertama adalah Qasim. Sehingga Nabi dikenal dengan Abul Qasim. Kurniahnya siapa? Abul Abul Qasim. Kemudian Abdullah, putra yang kedua. <clears throat> Qasim dan Abdullah <clears throat> meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Qasim dan Abdullah meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Ada putri Nabi yang empat, yaitu yang pertama Zainab, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Ruqayyah dan Fatimah atau Fatimah dan Ruqayyah. Empat perempuan anak wanita Nabi, wanita anak wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seluruhnya masuk Islam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, diangkat menjadi Nabi mereka semua masuk Islam. Disebutkan bahwasanya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, dua putri Nabi menikah. Yang satu adalah Ruqayyah atau Ummu Kalsum menikah dengan Utbah. Utbah bin Abi Lahab kalau tidak salah ya. Utbah bin Abi Lahab. Kemudian satunya lagi Zainab menikah dengan seorang yang bernama Abul As bin Rabi'. Ini sebelum Nabi sebelum ada sebelum ada Islam, Nabi belum diangkat menjadi seorang nabi. Maka tatkala jadi Abul As ini adalah keponakannya Khadijah. Khadijah ini yang mengatakan kepada Nabi nikahkan putri kita Zainab dengan keponakan saya. Karena Abul As anaknya Halah bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah. Jadi keponakannya Abul As. Maka Khadijah mengatakan, "Wahai suamiku, nikahkan putri kita Zainab putri kita yang paling tua dengan keponakan saya bernama Abul As untuk menjalin kekerabatan. Tatkala Abul As menikah dengan Zainab di malam pertamanya, maka Khadijah radhiyallahu taala anha dia senantiasa memakai kalung. Kalung ini senantiasa dilihat oleh Nabi SAW kalungnya Khadijah. Akan tapi kalung ini dihadiahkan Khadijah sang ibu kepada putrinya Zainab. Untuk menyambut suaminya di malam apa malam? Malam pertama. Jadi berpindahlah kalung tersebut dari Khadijah dari sang ibu kepada putrinya Zainab. Kalung ini ada ceritanya nanti. Akhirnya tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, maka orang-orang kafir Quraisy pun benci kepada Nabi. Dituduhlah Nabi sebagai dukun, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila, penyair gila dan macam-macamnya. Kemudian mereka mendatangi Utbah, suaminya putri Nabi yaitu Ruqayyah atau Mukalsum. Kata mereka, kita sibukkan Nabi dengan putri-putrinya. Kita bikin Nabi biar sibuk dengan putri-putrinya yang sedih. Maka mereka pun datang. Utbah, mereka mengatakan, "Wahai Utbah, ceraikan putrinya Muhammad, ceraikan." Kata Utbah, "Saya akan ceraikan, tapi dengan syarat nikahkan saya dengan wanita yang saya sukai dari putri-putri Quraisy." Kata mereka, "Silakan." Mau harta mau istri istri cantik silakan. Akhirnya Utbah pun men menceraikan putri Nabi Ruqayyah atau Ummu Kalsum dan dia menikah dengan ya wanita yang lain. Akan tapi disebut oleh para ahli sejarah di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wan Nihayah, belum ada dukhul, belum sempat berhubungan. Masih baru akad nikah, kemudian dia pun menceraikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Allah gantikan Ruqayyah dinikahi oleh siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang lebih mulia daripada Utbah. Kemudian mereka pun mendatangi Abul As. Kata mereka, "Wahai Abul As, ceraikan putri Muhammad Zainab." Kami akan nikahkan engkau dengan wanita mana saja yang kau sukai. Kata Abu Bulas, tidak. Ini Abu Las kafir padahal. Jadi istri-istri Nabi, eh, putri-putri Nabi semuanya masuk Islam. Fatimah, Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah masuk Islam. Tetapi suami mereka, Utbah dan Abu Las masih kafir. Tatkala itu belum turun syariat bahwasanya harus dipisah, belum turun tatkala itu. Oleh karenanya Abu As meskipun dalam keadaan kafir dia mengatakan tidak, saya tidak mau menceraikan Zainab. Saya tidak mau menikah dengan wanita siapa saja. Akhirnya tetaplah Zainab tinggal bersama suaminya. Sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Zainab yang seorang wanita muslimah putri Nabi masih bersuamikan seorang kafir bernama Abu As. Sampai akhirnya terjadi perang Badar. Tak kala perang Badar, maka banyak gembong-gembong orang-orang musyrikin yang tewas tatkala itu. Di antaranya Abu Jahal, di antaranya Umayyah, ya. Ya, dia. Dan di, dan banyak yang ditawan. Di antara ditawan adalah Abu, Al Abbas pamannya Nabi SAW ditawan juga tatkala itu. Masih kafir tatkala itu. Di antara yang ditawan adalah Abu As. Ah, jadi Abu As ini ikut perang, ikut dalam pasukan orang-orang kafir. Karena dia masih kafir. Kemudian dia tidak terbunuh tapi ditawan oleh Nabi saw Wasallam. Akhirnya setelah itu para sahabat terjadi khilaf. Ini para tawanan ini kita bunuh atau kita ya bebaskan dengan tebusan. Akhirnya pilihan jatuh pada boleh dibebaskan dengan tebusan. Mulailah orang-orang membebaskan orang-orang Mekah mendengar ada tawanan-tawanan mereka yang ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menebus dengan harta yang banyak. Ada yang 3 kilogram emas, ada yang berapa ribu dirham, dengan uang yang banyak untuk menebus tawanan. Abu As ini siapa yang menebusnya? Abu As ini miskin. Istrinya Zainab juga apa? Miskin putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Abu Las suaminya ditebus oleh Zainab. Saya bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Lamma ba'atha ahlu Makkah fida'a usrahum, ba'athat Zainab Zainabu fi fida'i Abil Abbas Abil As bimalin wa ba'athat fihi bikiladatin laha kanat inda Khadijah." Jadi Zainab ini mencintai suaminya dan dia ingin menebus suaminya dari ayahnya. Maka dia pun mengirim sedikit harta yang dia miliki namun dia cantumkan kalung Khadijah dalam harta tersebut. Kalung istri Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi. Dalam rangka untuk menebus suaminya. Kalung ini yang tadi saya sebutkan dipakaikan oleh Khadijah kepada putrinya Zainab tatkala Zainab menikah dengan siapa? Abul As. Akhirnya didatangkanlah tebusan Zainab. Rasulullah tahu ini putrinya miskin. Apa yang mau dia tebus? Sebagaimana menebus suaminya. Tetapi ternyata Zainab membawa apa? Kalung orang yang dicintai oleh Nabi, kalung Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqalaha riqatan syadidah." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dengan sangat sedih. Dia ingat tentang cinta pertamanya, tentang kekasihnya Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah berjuang dengan harta dan jiwanya dan waktunya dengan perhatiannya. Maka semua kenangan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat kalung tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, In ro'aitum tuliku laha asiroha, wa taruddu ladhi laha. Kalau kalian mau, Nabi minta izin kepada para sahabat, bolehkah ya kita bebaskan Abul As ini kembalikan kepada istrinya itu putriku Zainab dan harta ini semua kembalikan kepada putrinya Nabi tidak tega mengambil apa? Mengambil kalung yang pernah dihadiahkan suami istrinya kepada putrinya Zainab radhiyallahu taala anha. Akhirnya para sahabat setuju. Mungkin melihat sedihnya Nabi Alaihi Wasallam, mereka setuju. Jadi Abul As dibebaskan tanpa tebusan. Akan tapi Nabi Alaihi Wasallam syaratkan, kalau kamu pulang ke Mekah, maka bawa putri saya ke kepada Akhirnya Nabi SAW mengutus Zaid bin Harithah bersama salah seorang dari kaum Ansar untuk menjemput Zainab di Mekah, kemudian dibawa ke kota Madinah. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah yakum ya. Uh, kisah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, seorang wanita yang sangat salehah yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Nabi saw menikah dengan Khadijah 25 tahun, Nabi tidak poligami. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kecintaan kepada Khadijah. Dia tidak ingin menyakiti hati Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi tidak poligami sama sekali. Karena begitu besar jasa Khadijah, wanita yang sangat saleha, yang Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada Khadijah, yang Allah menjanjikan surga kepada istana di surga bagi Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya seluruh wanita kaum muslimah seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Akan tapi mereka mengatakan karena suaminya Nabi, kalau suaminya seperti kamu, <laughs> ya susah kata mereka. Jadi susah demikianlah para wanita punya dalil. Kita pingin mereka seperti Khadijah kata mereka, kamu juga harus seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak pernah nyambung kalau begitu. Ya udah kamu jadi kamu, saya jadi saya. Jadinya seperti ini modelnya. <laughs> Oke, ikhwani fillah yakum. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah yang beri keberkahan ya. Saya, saya sampaikan saya lupa bahwasanya Abu As nanti akhirnya masuk Islam. Abu As nanti akhirnya masuk Islam tadi suami dari Zainab. Dan Abu Lahab dan Zainab punya putri namanya Umamah. Umamah inilah putri yang pernah digendong oleh Nabi tatkala salat. Umamah bintu Abil As radhiyallahu taala anhum. Demikian saja para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita masih bersama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan melanjutkan tentang proses pembangunan Ka'bah oleh orang-orang kafir Quraisy. Demikian saja kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ingin kami tanyakan waktu sholat subuh. Jadi kalau seandainya imam pakai kunut, makmumnya bagaimana? Atau sebaliknya? Yang kedua, waktu sholat berjamaah, apakah sehabis imam membaca fatihah, makmum harus baca fatihah atau menyimak apa yang dibaca oleh sang imam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada permasalahan-permasalahan dikhilafkan oleh para ulama, terutama masalah-masalah fikih. Ya. Dan kita kalau memang itu khilaf yang muktabar sejak para ulama sejak dahulu empat mazhab sudah khilaf, maka kita berusaha mencari pendapat yang lebih benar dengan tetap toleransi terhadap pendapat yang lain. Selama itu adalah khilaf yang mu'tabar, yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan khilaf yang dikhilaf-khilafkan, yang baru ada dari, di zaman sekarang, yang dibuat oleh orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu sama sekali. Di antara khilaf yang sudah ada sejak zaman dahulu adalah masalah kunut subuh. Kita tahu mazhab syafi'i, bahwasanya, rahimahullah, bahwasanya, disunahkan untuk kunut subuh, senantiasa melaksanakan kunut subuh. Dan Imam Syafi'i berdalil dengan suatu hadis akan tapi hadis itu setelah diteliti oleh para ulama ada perawinya yang lemah. Intinya inilah madhab syafi'i. Madhab yang lain mengatakan bahwasanya yang ada, jadi ada kunut yang disepakati oleh para ulama yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan oleh imam bukan hanya sholat subuh tapi seluruh lima waktu kunut. Jika ada musibah atau malapetaka besar yang menimpa kaum muslimin. Seperti yang dipraktekkan di sini. Tatkala ya pembantaian habis-habisan kaum muslimin di Suria oleh orang-orang Syiah tatkala itu, maka di sini seluruhnya kunut bukan cuma salat subuh, lima waktu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin yang dibantai habis oleh orang-orang Nusairiyah, orang-orang Syiah kelas ya, kelas kakap ya. Kekufurannya luar biasa sehingga mereka membantai ahlu Sunnah di Suria. Di sini kunutnya lima waktu, bukan cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh seluruhnya kunut. Ini kunut ini disepakati oleh para ulama. Para ulama khilaf tentang masalah kunut subuh yang senantiasa dilakukan. Ya. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya mengatakan tidak disunahkan, sebenarnya mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah adalah seperti madhab syafi'i, yang mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad muridnya Imam Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad lebih pandai masalah hadis daripada Al Imam Syafi'i dan dia mengetahui hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang yang lemah. Sekarang bagaimana kita dalam menghadapi masalah ini? Yang pertama saya ingatkan. Kunut subuh Kalaulah kita berpendapat dengan mazhab Syafi'i sebagaimana mazhab yang tersebar di tanah air kita, kunut subuh bukanlah wajib. Ingat, bukan apa wah? Wajib. Tapi hukumnya apa sun? Sunnah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Kalau ada orang solat subuh tidak kunut, maka solatnya tidak sah. Ini tidak benar seperti ini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau sunnah ditinggalkan tidak jadi masalah. Hanya rugi pahala saja. Ya. Tapi jangan dianggap wajib, apalagi sampai dianggap rukun solat. Sampai-sampai ada orang kalau dia solat tidak kunut subuh, dia solat ulang. Ini tidak benar, ini berlebih-lebihan, ini justru kejahilan seperti ini. Kalau begitu, kalau kunut subuh itu merupakan rukun solat, bayangkan. Ya, betapa banyak orang yang solatnya tidak sah. Karena solat di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Haram. Solatnya tidak sah, tatkala solat, solat subuh. Yang kedua, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan, Bagaimana kalau kita berimam di belakang orang yang tidak kunut? Sementara kita meyakini kunut itu sunnah. Misalnya kita bermadhab syafi'i. Maka kita ingat, kita ikut imam. Sekarang posisi kita sebagai apa? Makmum. Jangan kunut sendiri. Apakah Imam Syafi'i mengajarkan kalau imamnya ya tidak kunut, kamu tetap aja kunut? Ya. Kamu sekarang jadi im makmum, ikuti imam. Inna maju'ilal imamu liu'tamma bih. Kata Nabi SAW, imam itu diperintahkan untuk di diikuti, terutama dalam perkara-perkara yang zahir, gerakan-gerakan yang zahir. Ya. Karena kunut itu suatu rangkaian tersendiri, tatkala dia tidak kunut maka jangan kunut. Sebaliknya para ulama yang mengatakan kunut itu tidak sunnah, tidak disyariatkan kunut subuh, mereka juga mengatakan demikian. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka ikut kunut. Jadi ini fatwanya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dan fatwanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan fatwanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ulama dari ulama mamlakah kerajaan Arab Saudi. Meskipun mereka berpendapat kunut subuh tidak sunnah, tidak disyariatkan, tapi mereka tahu ini masalah khilafiyah dan posisi seorang menjadi makmum. Tatkala jadi makmum maka ikuti apa? I? Imam. Ada pun permasalahan kedua, permasalahan masalah baca Al-Fatihah wajib atau tidak. Ini pun masalah khilaf di antara para para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya harus baca Al-Fatihah baik imam bacaan dengan bacaan keras maupun imam baca dengan sir harus dibaca karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata illa bi fatihatil kitab atau illa bi ummil kitab tidak ada salat tidak sah salat jika tidak membaca Al-Fatihah Al-Fatihah merupakan rukun salat kalau seorang tidak baca Al-Fatihah maka salatnya tidak sah sekarang bagaimana seorang makmum tatkala imamnya terutama membaca tatkala jahriyah didengar mereka mengatakan tetap harus baca. Dan hadis ini tidak dikhususkan dengan hadis apapun. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua sebaliknya, ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Bahwasanya jika imam baca jahriyah, maka makmum hendaknya tidak perlu baca. Kenapa dalil Imam Ahmad? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'a 'alaikumul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, fastami'u wa ansitu, la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan tenanglah. Kata Imam Ahmad, ijma ulama, ayat ini turun tentang surat Al-Fatihah yang dibaca dalam solat. Ijma ulama, ayat ini turun tentang surat Al-Fatihah yang dibaca dalam solat. Eh, artinya Allah merintahkan, tatkala kita dalam solat, imam baca Al-Fatihah, maka kita dengarkan. Apa fungsinya kalau dia baca, kita juga baca? Apa fungsinya dia baca kalau gitu? Dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua ini. Wallah alam bisawab. Ini masalah khilaf ya. Jadi kalau imam baca sudah kita tidak usah tidak usah baca kita dengar saja. Dan sudah cukup bagi bagi kita karena Allah merintahkan demikian. Buat apa kita menyaingi imam? Tetapi ikhwani fillah Allah iyakum. Terkadang seperti dalam solat Isya di sini, terkadang setelah imam baca Al-Fatihah dia diam sebentar. Kata para ulama, kalau dia diam kita baca Al-Fatihah. Masa kita ngelamun ngapain? <laughs> Kita baca Al-Fatihah dan tidak ada larangan karena kita sudah selesai mendengar bacaan dia. Ternyata ada waktu kosong. Kita baca tidak jadi masalah. Ya masalah khilaf ya, terserah mana yang lebih kuat di kalangan uh, yang antum dapatkan. Tapi saya memilih pendapat tadi bahwasanya jika imam sedang baca Al-Fatihah, maka dengarkanlah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah tentang surat At-Tabarak atau surat Al-Mulk. Ya. Dijelaskan dalam hadis kalau siapa orang yang membaca surat Al-Mulk dan mendawamkannya, insya Allah di waktu kubur surat Al-Mulk itu akan membela mati-matian kepada jenazah itu. Sejak dengar itu, alhamdulillah saya itu sudah mendawamkan dan merasa mewajibkan surat membaca surat Al-Mulk setiap habis sholat lima waktu. Dan setelah lama kelamaan ada seseorang yang bilang ke saya kalau perbuatan saya itu berlebihan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan sejak saat itu saya juga memberhentikan dan juga membaca cuma sekali dan itu juga ba'dal maghrib. Bagaimana hukumnya itu ya Ustaz? Uh, mengenai uh, keutamaan surat Al-Mulk yang bisa menjaga seorang dari azab kubur. Saya pernah mendengar juga akan tapi qadarullah sampai sekarang saya belum pernah melihat perkataan para ulama tentang hadis ini, sohe atau atau tidak. Besok masih ada? Besok sudah safar? <laughs> Kalau seandainya besok masih ada, saya insya Allah jawab besok ya, karena saya harus belajar lagi. Saya tidak tahu tentang masih. Besok masih ada. <laughs> Mudah. Intinya kalaupun kalaupun itu hadisnya soheh, ya. seandainya hadisnya soheh, kalau hadisnya lemah maka sudah selesai, tidak perlu kita permasalahkan. Bahkan maka bukan merupakan amalan khusus yang harus kita sering laksanakan. Tapi kalau seandainya hadisnya soheh, ya, maka tidak kewajiban bagi kita untuk harus setiap habis sholat lima waktu kita baca surat surat apa? Al-Mulk. Ya. Bahkan sampai tadi katanya saya merasa mewajibkan. ini jadi jadi masalah. Ya sering kita baca tetapi tidak harus pada waktu tertentu ya dan tidak harus harus setiap selesai sholat lima lima waktu. Akan tapi ala hal, saya tidak bisa menjawab lebih banyak karena saya harus ngecek dulu hadis tersebut dan bagaimana perkataan para ulama tentang hadis tersebut. Kalau ada di antara teman-teman nanti yang tahu nanti bisa Eh, memberi faedah kepada akh yang bertanya. Adapun saya, saya tidak tahu Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih Pak Saya bertanya tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Fatihah ada yang baca, ada eh, yang, ada yang enggak. Gimana itu? Masih. Pertama, ikhwani fillah zaniyallahu yakum. Bismillah sendiri apakah termasuk surat Al-Fatihah? Ada khilaf di antara para ulama. Bismillah sendiri apakah dia termasuk dalam surat Al-Fatihah ataukah dia hanyalah pembuka dari surat-surat sebagaimana surat-surat yang lainnya? Karena kalau kita baca Al-Fatihah, kita buka Al-Qur'an, setiap di awal surat ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim surat al Imran. Sehingga para ulama khilaf bismillah ini termasuk Al-Fatihah atau atau tidak. Kalau yang mengatakan termasuk Al-Fatihah, Al-Fatihah, maka wajib untuk dibaca. Yang mengatakan tidak termasuk Al-Fatihah hanyalah sunnah untuk di, dibaca. Akan tapi perlu saya ingatkan di sini, ya, untuk lebih hati-hati kita baca. Kita baca bismillah. Dan di sini para para imam juga baca bismillah. Saya ingatkan, para imam di sini juga baca bismillah. Hanya saja mereka tidak mengeraskan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam-imam di sini juga membaca bismillah. Hanya mereka tidak mengeraskan. Terkadang kita dengar, ya terkadang e, dikeraskan, terkadang namun tidak sering. Jadi jangan disangka mereka tidak baca Bismillah, mereka tetap baca Bismillah. Jadi jangan khawatir. Ya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ingin ditanyakan yang, yang pertama masalah ketika selesai membaca Al-Quran ada orang yang membaca Sadaqallahul Azim. Apakah ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Yang kedua, apa penyebab Eh, ketika dalam Al-Quran surah Al-Bara'ah itu tidak ada bismillahnya. Demikian sekarang. E, mengenai ucapan sadaqallahul azim ya. Tentunya memang tidak diriwayatkan dari Nabi SAW setiap beliau selesai baca Al-Qur'an mengatakan sadaqallahul azim. Oleh karenanya ya kalau dianggap disyariatkan kemudian didawamkan senantiasa seperti demikian maka ini adalah tidak adalah menambah-nambah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau sesekali dalam rangka untuk menyebutkan bahwasanya benarlah maha lah, benarlah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, wasadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan benarlah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak jadi masalah kalau sesekali. Tetapi kalau sering-sering dan dianggap merupakan rangkaian baca Quran, ya maka ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, khairul huda, <clears throat> huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Tatkala Nabi tidak melakukannya, yang lebih afdol kita juga tidak melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, pada malam Jumat mana lebih afdol membaca surat kahfi atau surat yasin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai malam Jumat yang datang hadis yang bisa dijadikan hujah adalah pembacaan surat Al Al-Kahfi. Ya, demikian juga hari Jumat. Jadi bukan bukan uh, surat Yasin. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang <clears throat> keutamaan surat Yasin, hadis-hadisnya seluruhnya lemah ya. Oleh karenanya kita berusaha menjalankan sunnah Nabi yaitu dengan baca apa surat? Surat Al-Kahfi dan bukan baca surat surat Yasin. Di lain waktu silakan baca surat-surat yang lain. Demikian juga kalau ingin baca surat Yasin di malam Jumat juga tidak jadi masalah, tetapi jangan diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Yang ada dalilnya secara khusus ada surat Al Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai di sini saja. Insyaallah besok kita kita lanjutkan pengajian kita masih berlanjut tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang proses pembangunan Ka'bah. Wallah taala alam bisawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah dengan rahmatnya dan karunia-Nya mengumpulkan kita pula di surganya kelak dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.